Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fiikum bacaan kita terhadap mustalahul hadis karya al syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau Sifatuha, sifat penulisan, kan kita sekarang membahas masalah penulisan hadis. Nah, sudah kita lewati kemarin ya bahwasannya hukum asal nulis hadis itu boleh-boleh saja. Cuman terkadang jadi wajib kalau seandainya apa? Nah, penjagaan sunnah dan juga penyampaian syariat itu hilang tanpa menulis harus ditulis. Paham ya? Harus ditulis. Nah, barakallahu fiikum. Kembali kaidah yang kita lewati. Ma yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah apa? Wajib. Mahum insyaallah. Eh na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azan wasakumullah kita lihat berikutnya. Sifat Tuhan. Nah, sifatnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum sifat penulisan tersebut kata beliau wa tajibul inayat wa tajibul inayatu bi kitabil hadis, bi kitabatil hadis. Wajib perhatian penuh untuk menulis hadis. Ingat-ingat ya. Nam qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. apa saja yang ditulis itu akan menetap, melekat. Dan apa saja yang apa? Yang tidak ditulis itu akan farra akan lari. Paham ya? Man jadda apa? Wajada. Kemarin Anda baca tulisan di mobil itu, truk itu, man jadda wajadda gitu. Paham ya? Berarti kan belum ada jawabannya. Orang awam, dia pengennya itu barang siapa yang sungguh-sungguh akan dapat. Tapi Arabnya man jadda wa jadda. Wah, oh, Ustaz, Anda mikir ini belum ada jawabannya ini. Barang siapa yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Ya kan? Seharusnya kan man jadda Oh ya. Dan namanya orang ya? ma'ruf. Nah, barakallahu fikum. Ha? dimaklumi karena kebodohannya. Jadi tulisannya itu man jadda Pengennya dia itu man jadda tadi itu. Mau salah ya? Nah, seperti itu. Allah musta'an. Yang jelas Eh, terkadang ada ungkapan-ungkapan yang membuat kita semangat seperti man jadda wajada man sabata apa? nabata kemudian apa lagi kullama apa kullama takarrar takarrar paham ya itu juga terkadang ungkapan-ungkapan yang penting semakin terulang-ulang semakin melekat ya, yang sungguh-sungguh dia akan dapat ya? al-qasda al-qasda tabluhu itu terkadang ungkapan-ungkapan yang sering dimunculkan atau orang awam saja di dalam mencari ma'isyah truk-truk mereka itu anak sudah berkali-kali jumpa itu man jadda wajada yang kemarin man jadda wajadda paham ya karena ingin keinginan mereka artinya tadi itu barang siapa yang sungguh-sungguh akan dapat itu loh nah barakallahu fikum nah ini kita lihat wa tajibul inayatu bi kitabatil hadis wajibnya perhatian penuh untuk menulis hadis li'annaha ihda wasilatai naqli wasilatai naqli karena sesungguhnya menulis hadis itu termasuk salah satu apa? Salah satu sarana perantara penukilkan hadis, penukilan hadis. Di antaranya selain kitabah apa? Hifz, hafalan. Sudah kita lewati kan? Nambah barakallahu fikum dabtul sadr sama dabtul kitabah. Fa wajabat fa wajabatul inayatu biha karena an tariqil lafzi. Maka wajib perhatian penuh dengan penulisan seperti penukilannya. Nah, barakallahu fikum dengan cara apa? Nah, dengan dengan barakallahu fikum dengan cara pelafatan. Maksudnya itu menulisnya sebagaimana dilafatkan oleh gurunya. Nah, perhatian penuh biar nanti enggak keliru. Gurunya nyatakan sana, dia nyatakan sana juga. Jangan gurunya bilang sana, dia nulisnya sami itu misalkan. Kan ada lain. Nah, kita lihat walil kitabati sifatan. Untuk penulisan itu ada dua sifat. Apa itu? Wajibatun wa mustahsanatun ada yang sifatnya wajib hukumnya, ada yang mustahsanah dianggap bagus. Bagus kalau ditulis itu maksudnya itu. Bagus kalau ditulis. Ada yang wajib, ada yang bagus kalau ditulis. Kita lihat. Fal wajibatu penulisan yang wajib an yaktuba al haditha bi khattin wadihin bayyin. Hendaknya dia menulis apa? Menulis hadis itu dengan tulisan yang jelas gamblang. Khatnya bukan khat nafsi. Paham ya? Tapi khat misalnya khat rik'ah, khat naskhi, eh, atau khot khot hurri enggak masalah. Nah, barakallahu fiik khot diwani. Intinya khotnya yang jelas bisa dibaca. Jangan apa jangan sampai nulis al-habatus sauda eh, malah baknya titiknya dua. Paham ya? Nah, kan keliru sudah al-hayatus sauda. Al-hayatus sauda dawaun likulida. Ngerti kan ular hitam itu obat segala penyakit. Kalau al-hayatus sauda itu ular hitam. Nah, nulisnya harus jelas. Oh, ini titik apa apa ini? Eh, bak titiknya panjang gitu. Berarti orang bacanya ya nanti. Al hayatus sauda dawa'un likulli Akhirnya orang ngartikannya keliru, ular hitam obat segala penyakit. Bodong-bodong nyari ular hitam akhirnya. Nah, barakallahu fikum yang tepat adalah apa? Penulisan itu memang upayakan menggunakan font yang bagus. Memang kadang sulit. Kita mencatat dengan papan tulis lain dengan ketika mencatat di buku tulis. Paham ya? Intinya itu tulisannya itu upayakan bisa dibaca gitu sudah. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Karena apa? Karena Tujuannya apa? Tujuannya itu biar enggak terjadi iskal atau iltibas. La yuqi' fi nam fil iskal wal, wal iltibas. Tidak terjadi, tidak terjatuh apa? ke dalam iskal banyak iskalnya dan juga iltibas kesamaran. Ini ba'tonya ini. Paham ya? Ini ba'tonya. Nah, barakallahu fikum. Ini jinazah atau jenazah ini? Kan kadang orang keliru kalau enggak perhatian penuh dalam tulisannya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Itu yang wajib ya, yang wajib hendaknya seorang perawi itu atau orang yang mengambil hadis itu menulis hadisnya dengan tulisan yang jelas dan gamblang. Jelas dan gamblang. Yang biasanya dipakai orang-orang mustafidun di dalam mengambil faedah itu mereka khotnya yang belajar khot apa? Khot rik'ah. Karena khot rik'ah itu tulisan cepat. Biasanya berbeda dengan khot yang sulus eh, atau khot yang untuk menghias-hiasi itu lambat tulisnya. Tapi khot rik'ah dia cepat. Nah, dan seringnya kalau orang yang sudah pernah belajar bisa bacanya karena memang untuk lebih cepat ya khatrikah tadi itu. Kalau antum bisanya khat sulus misalkan, antum lebih cepat enggak bisa. Karena untuk menghiasi itu. Maksudnya ya, untuk menghiasi tadi na'am barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya wal mustahsanah. Penulisan yang dianggap bagus. Penulisan yang dianggap bagus. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak wajib tapi nah dianggap bagus kalau seandainya ditulis dianggap bagus kalau seandainya ditulis seperti an mayati. Hendaknya orang itu memperhatikan dan menjaga berikut ini. Pertama, perhatikan baik-baik ini penting sekali. Idza marra bi dzikri ismillah nan kataba ta'ala au azza wa jalla. Penting ini ya, au subhana. Apabila dia melewati penyebutan nama Allah, hendaknya dia menulis apa? Ta'ala, Allahu Ta'ala, Allahu azza wa jalla, Allah subhana. Jangan seperti orang-orang Nah, barakallahu fikum yang mereka disingkat. Nabi kita Muhammad Sad. Sad itu kalau Arabnya sallallahu alaihi wasallam singkat Sad itu. Kalau kita SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Allahu SWT. An Aisyah RA. Apa itu? Itu semuanya disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas rahimahullah termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Bukan doa. Masa Nabi Muhammad SAW, SAW doa bukan? Singkatan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala dengan SBT. Apa SBT? An Aisyah RA. Hah? RA radhiyallahu anhu katanya, kalau masalah doa seperti itu jangan disingkat. Ditulis sempurna. Allah taala, Allah azza wa jalla. Kalau disebutkan di dalam fatwanya Syekh bin Bas itu orang-orang Arab menyingkat eh, Nabi Muhammad saat itu. Paham ya? Allahu S. Paham ya? Seperti itu. Kalau orang Indonesia kan itu. Nabi Muhammad SWT, eh, SAW, Allah SWT, Abu Hurairah RA. Kan itu kan? Nah, kalau doa jangan disingkat. Paham ya? Doa jangan disingkat. Tapi kalau misalkan cuman QS, Quran surat enggak masalah karena bukan doa. HR, HR, hadis riwayat enggak masalah juga. Tapi kalau doa jangan singkat. Wah, ana nulisnya kepanjangan. Kata kepanjangan itu doa. Apa? SAW. Apa SWT? Apa RA? nggak tepat. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi itu pentingnya ini kata beliau bagus sekali ini. Apabila orang tersebut melewati penyebutan nama Allah, hendaknya dia menulis apa? Ta'ala, au azza wajal, au subhana au nam ghairaha min kalimatis sana as sahiha biduni rumzin. Ini berarti ini. Atau yang selainnya berupa kata-kata pujian yang terang-terangan tanpa meringkas dengan rumus. Rumus itu menyingkat itu, menyingkat. Paham ya? Shad, SAW, Nah, hindari. Nah, tapi dilengkapi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Atau Allah Azza wa Jalla. Mau ini ya? Nah, ini termasuk mustahsanah. Sesuatu yang dianggap bagus, indah. Nah, kalau seandainya tulis seperti itu. Wa idza marra bi dzikri ismir rasul sallallahu alaihi wasallam, nam apabila dia melewati penyebutan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam kataba sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya nah barakallahu film dia menulis apa sallallahu alaihi wasallam. Aw alaihi salatu wassalam sarihatan biduni rumzin, terang-terangan tanpa disingkat. Ini penting ini ya, tanpa singkat. Jadi walaupun berat pun atau mengingat ingat tulisnya dengan disingkat. Allah taala sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, seperti itu. Qala al-Iraqi fi syarh alfiyatihi berkata Imam al-Iraqi dalam syarah alfiyahnya, alfiyah bukan alfiyah Ibnu Malik ya, alfiyah dalam ilmu mustalah hadis. Fil mustalah Wa yukrah dan dibenci, dimakruhkan. Na barakallahu fikum an yarmuza lis-salati 'ala nabi sallallahu yaitu dia itu menyingkat untuk salawat terhadap Rasulullah sallallahu fil khatti dalam penulisan shot tadi itu. Rasulullah shot Nabi Muhammad shot Apa shot Paham ya? Seperti itu. Nah, bi an yaktasira ala harfain wa nafdzalik yaitu dengan meringkas atau menyingkat dengan dua huruf, eh? atau yang selain itu yang semisalnya waqala aidan yukrah hadfu wahidin minas shalah. Nah, maksudnya salawat tadi doa tadi ya dan dibenci juga. Dimakruhkan juga membuang salah satu dari doanya. Nah, jadi Nabi Muhammad alaihi salam. Jadi ini selengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awit taslim wal iktisar ala ahadihima atau mencukupkan salah satu dari keduanya. Sebutkan dua-duanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam. Maksudnya ya. Nah. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu gitu. Alaihi salatu dua-duanya. Nah. Wa idza marra bi dzikri sahabi, apabila dia melewati penyebutan sahabat, Kataba maka hendaknya dia menuliskan radhiyallahu anhu wala yakhus nam ahadan minas sahabah di sana. Jangan mengkhususkan nam salah seorang dari kalangan sahabat dengan pujian. Semuanya sama. Semuanya kalau para sahabat radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Maksudnya ya, seperti itu. au du'a mu'ayyan yaj'alahu syi'aran lahu. Nam kullama dzakarahu. Jangan mengkhususkan seorang pun, salah satu seorang pun dari kalangan sahabat dengan pujian atau doa yang tertentu yang dia menjadikan itu syiar. Budaya dia, lambang dia. Semua kapan saja dia menyebutkannya. Seperti siapa? Kama yaf'alur Rafidah fi Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang dilakukan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah kalau lewat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq wah merengut ya. Karena mereka benci. Syiah Rafidhah benci dengan Abu Bakar Siddiq, benci dengan Umar bin Khattab. Eh, mereka pun ucapannya sangat apa? Sangat jelek sekali menuduh bahwasanya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab adalah pembegal. Pembegal apa maksudnya? Kekuasaan. Seharusnya yang berkuasa setelah rasul meninggal itu Ali malah dibegal sama Abu Bakar sama Umar kata mereka. Allah musta'an. Allah musta'an. Ngeri sekali barakallahu fikum. Kita lihat. Naam fi qaulihim 'inda dzikrih yaitu ketika ucapan mereka manakala menyebutkan nama Ali alaihi salam. Ali alaihi salam bayangkan ini. Padahal alaihi salatu wassalam untuk para nabi dan rasul. Maksudnya ini Ali alaihi salam. Au karamallahu wajhah atau semoga Allah taala memuliakan wajahnya khusus kalau mereka. Yang lainnya tidak yang mereka hormati, yang mereka agungkan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra kata mereka. Jadi upayakan kalau punya anak jangan dinamai Az-Zahra. Penamaan Az-Zahra itu pernah dibahas oleh Syekh waktu itu termasuk apa bentuk peletakan dari orang Syiah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah cukup Fatimah aja. Fatimah, paham ya? Az-Zahra, kemudian apa? Nah, Husain. Yang mereka agungkan itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi enggak perlu Fatimah Az-Zahra. Paham ya? Fatimah cukup gitu aja maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syiah Rafidah ini barakallahu fikum itakumullah termasuk keganjalan mereka juga ketika salat pun diganti. Eh? Seharusnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadnya itu loh. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Kalau azan ditambah apa kemarin? Hayya ala khairil amal. Jadi setelah hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala khairil amal gitu. Hayya ala khairil amal. Itu kalau antum nanti ke Yaman dengarkan itu sering. Orang awam pun ada seperti itu karena Syiah Zaidiyah awam. Syiah Zaidiyah. Salatnya gini, Allahu Akbar. Gitu. Tangannya. Enggak gini enggak mau dia. Itu orang awamnya sudah kayak gitu. Jadi kalau azan tapi hayya ala khairil amal. Nah, marilah kita menuju kepada kebaikan amalan katanya. Allah musta'an. Yang jelas banyak keganjalan-keganjalan yang antum saksikan nanti kalau misalkan antum di Yaman sana. Dan seringnya atau dengar adan mereka itu enggak seperti adanya ahlu sunnah atau orang muslimin yang lainnya. mata itu terbenam adan kalau kita itu. Kalau mereka enggak nunggu bintang muncul. Dan hampir setiap hari muncul karena di sana bisa dikatakan hujan setahun itu sekali atau dua kali aja. tam ya? nah Jadi memang syiar kita seperti itu. Kita lihat qala Ibnu kathir rahimahullah taala Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu kathir rahimahullah taala fa inna hadha min babit ta'zim wat takrim Nah, maka ini merupakan bab pengagungan dan juga pemuliaan fasyaikhon yakni Abu Bakar wa Umar wa Amirul Minin Utsman aula bidzalik minhu. Kalau ditelusuri ucapan alaihi salam atau karamullah wajah ini itu lebih cocok kalau digunakan untuk Abu Bakar, Umar dan Utsman karena lebih abdal dari Ali itu loh. Paham ya? Tapi mereka mengagungkan. Mereka mengagungkan bahwasanya Ali lah yang berhak menjadi khalifah, pemimpin atau yang semisalnya. Allahumma musta'an. Nah, barakallahu fikum kita tutup yang terakhir fa amma in adhafa as-salah ila salam inda dzikri ali radhiyallahu anhu adapun menyandarkan salawat naam kepada salam ketika menyebutkan nama Ali radhiyallahu anhu Ali Ali radhiyallahu anhu as, eh, alaihi salatu wassalam misalkan Ali alaihi salatu wassalam itu duna ghairihi yang lainnya tidak fa huwa mamnu' dilarang hukumnya la siyama idza takhadahu syi'aran nam la yakhlu Terlebih-lebih lagi kalau dia menjadi syiar, sudah tradisi mereka atau budaya mereka. Nah, atau istilahnya menjadikan agama mereka lah yang tidak bisa terlepas dengannya. Fatarkuhu hina idzan muta'ayyan, maka meninggalkan pada waktu itu diwajibkan, harus ditinggalkan. Qalahu Ibnu Qayyim fi kitab ilul Afham. jala enam jala Afham. Barakallahu fikum, itu kitab yang sangat bagus. Nasallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.